seperti ban gitu. Lalu mengatakan kepada anda, kalau ingin selamat dunia akhirat, maka kamu harus berpuasa dua hari dua malam tanpa buka tanpa sahur. Ini mesti pengarang ini, bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kalau manusia yang biasa merasa berat pasti bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada manusia kok merasa berat, harus curiga pada dirinya sendiri. Saya ini manus, masih manusia apa sudah setengah tengah buaya. Sebab ada orang ganteng sekali tapi orang-orang membicarakan nih hati-hati dia ganteng tapi buaya darat. Nah kalau buaya darat tentu saja tidak bisa mengikuti manusia seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang cantik sekali dibicarakan, awas dia cantik tapi ular. Tentu saja kalau ular tidak bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendek kata, kita cukup menjaga kemanusiaan kita. Kita enak sekali melaksanakan Islam itu, enak sekali tidak usah stres. Tidak usah kejang-kejang. Sikit-sikit takbir. Oh, apa? <laughs> Eh, telinga kita jadi sakit. Biasa-biasa saja. Santai saja. Agama kita itu santai. Anda baca Quran itu. Baca Quran itu. Quran diturunkan lalitas kok bukan untuk memberatkan Anda sekalian bukan oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah ini saya mendalil biasanya kalau saya mau idul hasanah di mana-mana tidak pernah dalil. Tapi karena di Tangerang saya harus dalil. Soal tak, takut takut sampai tanya dalilnya mana. Dan saya akan bawa dalil yang sokeh karena setelah saya baca dalil biasanya orang Tangerang tanya sokeh atau tidak gitu Jadi ada hadis sokeh ada, lihat di Bukhari ada, sampai lihat di Muslim ada. Sumbernya tidak lain istri tercintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakrin itu hadisnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dina yusrun perhatikan redaksinya ini tidak mengatakan adinu yusrun tapi inna dina menggunakan inna inna ini ada untuk mengukuh sungguh agama itu mudah bukan mengatakan agama itu mudah sungguh agama itu mudah ini yang mengatakan pembawa agama itu sendiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan anda bantah. Ini Rasulullah sendiri yang menyabdakan Inna dina Tapi walayusaddadi Illa ghalabah kalau ada orang, tapi kalau ada orang yang mau memberat-beratkan agama yang mudah ini, dia akan kewalahan. Jadi kalau sampean mau memberat-beratkan, sampean yang kewalahan, sampean yang stres, bisa stroke sampean. Tapi kalau sampean tidak memberat-beratkan, agama itu mudah. Kalau dalil hadis kurang, saya kasih ayat Quran. <laughs> dalil terus saya ini. Allah berfirman di Al-Quran tidak hanya yuridullahu bikumul yusra titik tidak tapi diteruskan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra dikukuhkan lagi seperti inat dinada ini dikukuhkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah menghendaki kamu gampang enak tidak sulit walayuri itu bikumul usra dan Allah tidak menghendaki kalian sulit ini kan sudah pol tidak hanya mengatakan Allah menghendaki kamu ringan enteng ditambah Allah tidak menghendaki kamu kesulitan jadi kamu kalau merasa sulit itu mesti salah guru sampean iya ini Quran sama hadis yang saya bawa ini hadis masa ke Tangerang ngomong nggak pakai dalil itu dalilnya hadis ya. salah satu yang paling enak mengikuti Rasulullah ini karena Rasulullah itu kalau perintah diembel-embeli dengan semampumu Ida amartukum bi amrin faktu minhu dari laki saya ini hmm. minhu minhu mastata'tum kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu perintah kerjakan semampumu ini yang paling enteng karena ada semampumu ini bukan karangan kanji Nabi sendiri tapi Allah sendiri berfirman ittaqullah mastata'tum ini, ini tidak pernah dibaca sama khatib-khatib yang dibaca ittaqullah akhatu khatib. karena senangnya yang berat-berat padahal itu kalau menurut banyak mufasir itu dinasah dengan ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian semampumu. Enak sekali. <laughs> Jangan terlalu ngotot lah. Wong Tuhan itu tahu persis, Allah itu tahu persis sampean itu siapa. Kalau sampean baik-baik, sampean dilahirkan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan sampai dilahirkan zaman Rasulullah bukan ikut Rasulullah tapi ikut Abu Jahal mendingan sekarang kita dilahirkan di akhir bahkan sudah lewat kiamat sebab katanya kiamat tahun 12 kemarin ya <laughs> ini sudah kelewat ramalan orang gila itu mesti kelewat oh, kiamat kok diramal yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala ikut anjing Nabi Muhammad itu nah, Allah sudah tahu lah potongan kita itu sudah tahu orang sepatan ikut Rasulullah itu kan sudah luar biasa la ilaha illallah Allah itu syakur tahu anda syakur itu saya nggak tahu bahasa Indonesia ini yang tepat apa syakur itu kalau manusia syakur itu manusia yang pandai berterima kasih itu syakur tapi kalau Allah ini asma Allah. Nama Allah itu syakur. Syakur itu maha menerima. Maha... Jadi begini aja contohnya itu. Saya tidak bisa bahasa Indonesia-nya apa itu. Kalau kita diperintahkan oleh Allah, sudah berusaha melaksanakan, kita sudah belajar, sudah segala macam, masih kurang-kurang juga, itu tidak apa-apa. <laughs> Diterima sama Allah. Allah. Tidak seperti manusia kalau nyuruh. Ayo. Kalau enggak kamu lakukan tempeleng. Lu saya enggak kuat. Harus kuat. Enggak kuat tempeleng. Kalau Allah tidak. Asal kita tidak berniat melawan, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu syakur. Kata Rasulullah, dalil lagi ya ini yang ikuti saya dari Jawa itu pasti Iran ini undulan dalil saja biasanya tidak pernah dalil ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sadidu wa qaribu tugas kita itu sadidu menepat-nepatkan jadi kalau kita sedang apa namanya eh, perlombaan memanah itu biasanya di sana ada sasaran yang kayak obat nyamuk itu ya bulat bulat bulat tengah itu sasaran yang harus kita incar itu di situ sabdiku paskan situ kalau tidak pas ya bakal ribu lah jangan sampai kena batuknya orang gitu loh nah, itu namanya nggak ngepas ngepaskan pas paskan pun sudah ngepas ngepaskan kok tidak pas hanya di dekat-dekatnya tidak apa-apa Sampai sudah berusaha. Sebaliknya kamu tidak ngepas-ngepaskan, tapi pas itu malah nggak aceh. Ya pas. Eh, kita harus ngepas-ngepaskan. Mencoba ngepas-ngepaskan. Kalau tidak pas, sudah lima. Gusti Allah itu satu. Gusti Allah tahu persis siapa kita yang hidup di akhir zaman ini. Tahu persis. Tidak usah ngotot, tidak usah ngotot. Tahu. Wah ini bayangkan kita ini orang Tangerang Sepatan ini apa ada yang familinya Rasulullah ini? ada ya ini? keponakan apa apanya ada nggak ada tetangganya ada nggak? Nggak ada tetangganya. Kita itu dari segi darah tidak ada hubungan sama sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak keponakan, tidak istilah di tempat saya itu di Jawa sana ada misanan, ada minduan. Kita tidak misanan, tidak minduan, tidak sepupu dengan Rasulullah. Tetangga juga tidak. Kita jauh sekali. Naik pesawat masih sembilan jam. Melalui tujuh samudera. Jauh sekali. Dengan tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan tem tempat dimakamkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah jauh sekali. Jadi kita saudara tidak, kerabat tidak, tetangga tidak. Mungkin mirip bahasanya. Ya tidak. Um, Rasulullah itu abajadun hawazun atau yakun. Kita pakai apa enggak? Pakai abajadun hawazun. Kalau di Jawa pakai hono coroko doto sawolo. Monggo bodong mong. Kita enggak punya dot. Enggak punya ain Rasulullah afsahuman nataqa obidot kita tidak bisa bilang dot karena itu Ramadan banyak yang mengatakan ramplan murtado murtolo ridho rilo jadi dari segi kerabat tidak tetangga tidak bahasa tidak mungkin tampangnya tampangnya tampangnya malah jauh sekali Rasulullah itu hidungnya mancung indah sekali matanya besar dan indah sekali mungkin kulitnya kulitnya juga tidak Rasulullah itu kulitnya putih kemerah-merahan kalau kena sinar matahari menjadi kemerah-merahan kita kulitnya jauh bosok jauh sekali saudara tidak kerabat tidak tetangga tidak ampang tidak bahasa tidak pokoknya sama sekali tidak ada mirip-miripnya kita ikut Rasulullah itu tidak ada mirip-miripnya sama sekali kok ikut Rasulullah itu gimana asal usulnya padahal ada orang dia itu paman cer bahasa Jawa itu paman cer paman betul karena dia saudaranya ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetangga di sini rumahnya di sini dia rumahnya dia kulitnya putih kemerah-merahan kalau marah mukanya murah semua bahasanya sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetangga dekat sekali masih aman betul dia saudaranya Sayyidina Abdullah ayahnya Rasulullah sama orang ini bukan hanya pamannya Rasulullah bukan hanya tetangganya Rasulullah bukan hanya kulitnya sama dengan Rasulullah tapi dia berbesanan dengan Rasulullah anak dua udah kurang apanya ini orang ini berbesanan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua putri Rasulullah dikawin dengan dua orang anak laki-lakinya. Oh, sudah top itu. Sudah paman, tetangga dekat, berbesanan anak dua. Orang ini ketika diajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya tidak seperti sampean, yang langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dia malah memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sepatan Tangerang tidak tetangga tidak mirip tidak pamili tidak lempil apa-apanya ikut Rasulullah ini ada orang tetangga dekat paman dan besanan dua orang anak anak laki-lakinya dua dikawinkan Sayyidatina Umi Kulsum dan Sayyidatina Rukhoyah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu diajak yang mengatakan apa lah ya Muhammad alihada jabatan dia memaki memaki memaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa Rasulullah membalas memaki. Tidak. Rasulullah sampai cari kitab dimanapun juga Rasulullah tidak pernah memaki sekalipun. Kami cari kitab mana? Kalau tahu datang ke saya tunjukkan kitabnya. Rasulullah tidak pernah Kalau Allah pernah. Ketika orang ini tadi mengatakan taban laka ya Muhammad alihada jama'atana Allah membalas tabat yada abi lahab namanya Abi Lahab sudah kenal Abi Lahab itu tetangga dekatnya Rasulullah pamannya Rasulullah alias saudaranya ayahnya Rasulullah berbesanan anak dua dia punya anak laki-laki dua dikawinkan Sayyidina, Sayyidatina dan Sayyidina, Sayyidatina Umi Kusum. begitu diajak Rasulullah untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja langsung anaknya laki-laki dipanggil semua ceraikan itu istri kamu tahu tidak diceraikan jadi Sayyidatina Ruqayyah diceraikan Sayyidina Sayyidatina Umi Kulsum diceraikan lalu Sayyidatina Ruqayyah nanti dikawinkan dengan Sayyidina Usman bin Affan ketika wafat Sayyidina Utsman mengawini adiknya. Maka Sayyidina Utsman disebut Dunnurain karena menjadi menantunya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dua putrinya. Ini Abu Lahab. Sampai tanyakan profesor-profesor yang botak itu. Sampai tanyakan. Bagaimana orang yang seperti Abu Lahab Bukan hanya dia tetangga dekat, bukan hanya paman, bukan hanya berpisahan anak dua, tapi orang yang paling gembira, paling bahagia ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di dunia ini. Ini Abu Kenapa tidak iman kepada Rasulullah? Sementara, sementara orang sepatan Tanggerang yang tidak mirip apa-apanya, Gak tetangga, tidak saudara, tidak famili, mengikuti Rasulullah. Tanyakan kepada profesor-profesor yang botak-botak itu, bagaimana jawabannya kira-kira? Tidak bisa jawab dia. Bagaimana orang yang seperti Abu Lahab tidak mau iman sama Rasulullah bahkan memaki sementara orang-orang Tangerang ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak akan bisa jawab. Kalau sampai tanyakan kepada saya, jawabnya mudah. Apa? Ya karena Allah menghendaki begitu. Allah itu maha semau kue. Allah itu maha semau kue. Ya itu kehendaknya Allah. Apa artinya? Artinya anda sekalian ini dipilih oleh Allah. Dipilih. Bukan karena hebatnya mubalek mubalek. Bukan hebatnya da'i da'i. Bukan. Anda dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa karena siapa sampai karena Ustaz Yusuf Mansur apa siapa Eh, sosmed. Tomat apa sosmed? <laughs> Eh? eh, eh, apa sebab siapa? Tidak, itu kehendak Allah Ta'ala. Kalau karena mau balik, mau balik. Coba mau balik, mau balik suruh mengislamkan Abu Lahab kalau bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam afsahuman fil paling kuasa, paling enak-enaknya. Rasulullah itu ya Allah, jangan jangan kan kok berbicara, belum berbicara orang sudah senang sekali memandangnya itu. Rasulullah itu mengajak dengan tersenyum, mari silahkan kalau mau, kalau tidak mau ya sudah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab itu diajak oleh Rasulullah yang begitu itu mencaci. Jadi mencaci itu anu sunnahnya Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Lahab lah yang pertama kali mencaci Rasulullah Untungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebal cacian. Orang Yahudi melaknat saja Rasulullah hanya menjawab ya. Itu aja. Pembalas setimpal saja. Enggak pernah berlebih-lebihan. Jadi mengapa saya mengatakan demikian? Supaya kita bersyukur maka kata ulama-ulama, nikmat anugerah Allah yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa? Ya itu tadi pamannya bisa anak dua, tetangganya saja itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang potongannya cuma begini diberi sama Allah taala. Kenapa? Gusti Allah Maha Semau gue tidak bisa nanti Abu Lahab mau protes-protes. Loh saya ini yang dekat Rasulullah, saya ini pamannya. Ya, ya loh. Ini semau gue. Aku suka sama orang Tangerang. Real. Nah, dan bersyukurnya lagi itu ya itu yang di depan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Rasulullah itu lebih banyak memikirkan kita daripada memikirkan dirinya sendiri. Anda Allah mau dalil lagi aku. <laughs> Saya akan ngambil saja Rasulullah itu eh, dari Quran saja lah dari Quran dan dari sirah sendiri supaya Anda sebagai umatnya ini yakin dan tahu persis siapa sih pemimpin agung Anda itu. Jadikanlah ini andalan, jadikanlah cermin. Cerminmu itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Mustafa Bisri, bukan Gus Mustafa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Kalau saya ngomongnya sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikuti kalau kelakuanku sama dengan Rasulullah, meniru Rasulullah, ikuti saja. Kalau tidak, rendam saja aku. Harus menjadi pedoman ada Rasulullah. Al khairu kullu fitibati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sampean apa semua itu. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أنفسكم عزيز عَلَيْهِ الله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف Ini apalan sampean semua. Tapi sampean paham pak artinya apa enggak? Ini kalau terjemahan Quran pak. Insya Allah sampean tidak paham. Terjemahan pak ini, Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari antaramu yang berat terasa baginya penderitaanmu Sampai di sini paham kamu? Paham sampai? Eh, makanya sampai kalau ingin melihat Quran, mengajilah tafsir Al-Quran. Jangan cukup dengan terjemah di dipak. Anda nggak paham. Sungguh saya ulangi lagi, masa nggak paham? Sungguh telah ini bahasa Indonesia loh ini. Sungguh telah datang kepadamu Lakot ja'akum rasulun Min ampusikum Azizun alaihi ma'anitum Arizun alaikum Bil mu'minina ra'ufur rahim Sungguh telah datang kepadamu Seorang rasul dari antaramu Yang berat terasa baginya penderitaanmu Sampai sini paham? Masih sulit karena memang apa namanya gaya susunan bahasa Arab itu lain sekali dengan bahasa Indonesia lain tidak bisa makanya saya sering mengatakan ya cukup diterjemahkan harus ditafsirkan Quran ini tidak cukup diterjemahkan jadi kalau sampean hanya mengambil terjemahan saja sampean akan tersesat nah sekarang ini banyak yang hanya baca terjemahan lalu fatwa Eh? Coba ini diangkat. Wah, berat terasa bagiku. Kamu berdiri di sini sampai besok ya. Wah, ya berat terasa bagiku. Artinya apa? Tidak tahan. Kalau itu diterjemahkan bebas, jadi ditafsirkan bukan diterjemahkan. Sungguh telah datang seorang utusan dari antaramu yang tidak tahan melihat penderitaanmu. Jadi kiri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling utama adalah tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Azizun alaihi ma'anitun Rasulullah tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Umatnya lapar, beliau pucat. Umatnya berkeringat, beliau capek mendidik. Umatnya kelaparan, beliau ikut merasakan. Azizun alaihima. Makanya saya mengatakan, siapapun yang mana, siapapun, kiai, ulama itu beda saya lebih suka menggunakan kiai karena itu apa namanya istilah budaya saya tidak peduli apa dia punya ilmu banyak atau sedikit kalau dia tidak tahan melihat penderitaan umatnya dia ya pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya akan mencucuk tangannya dia adalah kiai yang sebenarnya itu Rasulullah azizun alaihi ma'anittum berat terasa berat terasa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penderitaanmu itu artinya Rasulullah tidak tahan melihat penderitaan seorang sahabat ahli sufah ahli sufah itu orang yang tuna wisma tidak punya rumah jadi tidurnya di masjid Sayyidina Abu Hurairah suatu ketika tidur perutnya ditempel ketahuan Rasulullah ngapain kamu tiduran perutnya ditempel enggak enggak mau ngaku dia enggak enggak ada apa-apa Rasulullah beres saja kamu ngapain tidur aja kok perutnya ditempel enggak enggak kamu lapar ya iya sudah berapa hari nggak makan sehari semalam Rasulullah oh hampir sama dengan aku aku dua hari dua malam ayo ayo cari makan diajaklah sahabatnya ini nggak tahan Rasulullah sudah dua hari dua malam tidak makan tapi melihat anak buahnya satu hari satu malam saja tidak itu beliau tidak tahan. Ayo cari ganjel-ganjel perut. Diajak ke rumah. Orang rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, kamu punya apa? Inilah ada kawan yang lapar sekali ini sampai pucat ini loh. Punya apa kamu? itu istri Rasulullah SAW Alaihi hanya menunjukkan satu botol isinya hanya separuhnya. Tidak ada apa-apa Rasulullah cuma ini. Ya udah itu lumayan itu, lumayan untuk ganjel-ganjel. Ayo cepat diminum, disuruh minum ini anak buahnya, santrinya lah santrinya suruh minum nah, santrinya yang wah panjenengan dulu anda dulu ya Rasulullah anda kan dua hari dua malam saya cuma satu hari satu malam ya tapi kan aku nggak pucat seperti kamu kamu sudah pucat saya, jangan malu-malu diminum dulu sama sahabat ini baru Rasulullah coba kalau saya dua hari dua malam tidak minum tidak makan santri saya satu hari cuma tidak makan. Ada beginian, oh tak tenggak duluan dong. Kamu kalau masih tersisa ya nasibmu baik, kalau enggak ya sudah nasibmu buruk dulu. Gitu. Rasulullah tidak. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi jalan, lalu ketemu dengan orang yang jalan kaki, selalu dibonceng, selalu dibonceng ada suatu ketika Rasulullah itu naik bigol bigol itu binatang hibrida Persai, persilangan antara kuda dengan keledai itu bigol Rasulullah naik itu kalau kuda kan gagah sekali kuda itu kuda itu kalau sekarang ya analognya ya sedan lah kalau ini bihol ini sepeda motor gitu jadi kancing nabi naik sepeda motor naik bihol melewati seorang sahabat yang keringatnya sejagung-jagung gitu <laughs> kecapai mau kemana mau ke masjid Rasulullah ayo ayo bonceng saking senangnya ini dari tadi cari tumpangan <laughs> ada ini dapat tumpangan langsung meloncat saking kencengnya meloncat sampai jatuh dua-duanya gelunggung dua-duanya ini Rasulullah dan sahabat ini jangan ketawa sampai cari di Bukhari ada di Muslim ada saya di Tangerang harus bawa yang sokeh-sokeh sekarang saya naik mobil lihat sampean jalan saya mengatakan saya duluan ya itu sudah paling top kan? Azizun alaihi ma'anittum tidak tahan Rasulullah melihat penderitaan itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ceriwis dalam tanda kutip perintahkan yang makruh melarang yang mungkar, merintahkan yang baik, melarang yang buruk. Itu selalu dilaksanakan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak tahan melihat penderitaan umat. Kalau melihat orang lapar saja Rasulullah tidak tahan. Melihat orang capek saja Rasulullah tidak tahan. Apalagi melihat orang digergaji kepalanya di neraka. Maka Rasulullah sangat-sangat perhatian. Harisun itu Jangan sampai ada umatnya yang masuk neraka. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar jangan lupa asal usulnya. amal ma'ruf nahi mungkar itu manifestasi dari tidak tahan melihat penderitaan. Dengan kata lain, amar makhluk nahi mungkar itu pengejawentahan dari kasih sayang sesuai dengan namanya Rasulullah ada Rasulul Rahmah agamanya agama Rahmah dawuh Rasulullah itu selalu mengandung kerahmatan kalau ada orang amal makhluk nahi mungkar tapi dasarnya kebencian bohong bohong gitu aja bukan dari Rasulullah. Kalau amal ma'ruf nahi mungkar kasih sayang. Sekarang sampai perhatikan. Misalnya sekarang ini ada anak kecil naik pohon. Hujan-hujan naik pohon. Itu ada beberapa orang lain-lain reaksinya itu. Ini ada orang sepatan ini anak kecil manjat pohon hujan-hujan Usina ada orang Jakarta lewat. Nah, kira-kira bagaimana? Melihat ini bagaimana? Paling dia hanya di Ini, ini anaknya siapa? Hujan-hujan begini kok manjat pohon. Jatuh nanti macet. Paling begitu. om dia tak kenal gak apa, dia orang Jakarta, lewat di Tangerang, lihat itu. Ini satu. Yang kedua, tetangganya. Kira-kira sama dengan orang Jakarta tadi kan? Reaksinya beda. Dia kenalin. Loh, jangan Jangan kok manjat. Tak beritahukan bapakmu Nah itu tidak hmm. turun ya, ya tidak apa-apa. Bukan anak saya saja ya. Tetangga lewat aja. Pokoknya saya sudah beritahu. Yang ketiga, bapaknya dul. Kira-kira sama dengan orang Jakarta tadi atau sama tetangganya? Wah ini, gua lah Loh, Gimana kemana kamu? pohon, Ayo turun. Ini yang keempat, ibunya tuh Sedang goreng tempe ibunya tuh diberitahu. Itu anakmu itu manjat pohon. Iya, uh, wali. Tempe ditinggal gosong tak peduli. Pokoknya ngejar anaknya Tidak hanya ngomong, tuh turun enggak. Ditangkap kakinya, ayo turun, turun, turun. Kenapa berbeda-beda? Karena orang memang berbeda-beda. Ada orang yang tidak begitu tahan melihat penderitaan orang. Ada yang sangat tidak tahan melihat penderitaan. Orang yang paling tidak tahan melihat penderitaan anak adalah ibu. Jadi ada garis lurus antara Rasulullah bersabda Man roa minkum mungkaran fal yugayirhu biadihi. Kayak si ibu tadi. Sa'ilam yastate nih Kayak bapaknya tadi. Fa'ilam yastate fabikolbi. Kayak orang Jakarta lewat. Cuma di batin saja. Wadhalika at afuliman. Jadi ada garis lurus antara amal makhluk nahi mungkar semangat amal makhluk nahi mungkar ini dengan besarnya kasih sayang orang semakin sampean berkasih sayang semakin anda beramal makhluk bukan kok semakin benci sampean amal makhluk nahi mungkar tidak mungkin kalau benci biarkan saja ke neraka ngapain biar ya, terbakar di neraka sampean lihat saya di sini ada minta minta sama Angus itu. Angus apa dalam bahasa ini? Itu yang pantatnya periuk yang habis dibuat mana? Ada arang di sini hitam ya. Sampean belum kenal sama saya pada waktu itu. Sampean liatin saya begini. Kira-kira sampean bagaimana? Sampean cuma batin di Sampean batin saja. Bil kalbi ini orang mana ini bikin kumis saja kok sebelah eh, paling mungkin. Gitu. tapi kalau sampai sudah kenal dengan saya begini masa sampai cuma terima pakai pal kan enggak sampai bismus tadi bercermin mangga sebelum berangkat tadi kenapa itu loh wah masya Allah terima kasih saya akan berterima kasih sekali karena teguran anda menunjukkan Anda perhatian sama saya, berkasih sayang kepada saya. Kalau istri saya yang lihat itu, tidak hanya bilang seperti Anda, dia langsung gini, pakai biliar. Malu-maluin malaikat, bu, buang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kasih sayangnya kepada umat itu luar biasa bahkan nanti konon kalau di akhirat itu Rasulullah sudah dipersilahkan masuk surga itu masih umati umati yang ditanyakan umatnya umat saya di Tangerang masuk semua datang ke semua ikut di belakangku apa enggak Rasulullah itu bersabda kullu ummati yadkhulunal jannah semua umatku masuk surga kok amin ini bukan doa kalau doa itu amin ini sabda Rasulullah gak percaya syahadat lagi yang ini sabda Rasulullah kulu ummati yadkhulun jannah. Ilaman abad. Kecuali yang tidak mau. Lu kok tidak mau? Masa ada orang tidak mau masuk surga? Masuk surga itu yang di depan sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampean mau, ya ikut Rasulullah. Kalau kau sampean jalan sendiri ke sana ya nggak masuk surga sampean. Kalau mau ikut masuk surga, ikut Rasulullah. Jadi orang yang tidak mau ke surga itu artinya orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampean tenang saja, masuk surga masuk surga. Sampai kan mau ikut Rasulullah mau kan? Iya mau. Jangan mau-mau saja, yang sampai ikuti apanya? Ramahnya, ahlaknya, apanya? Kalau sampean ahlaknya, maka tidak hanya sampean masuk surga, tapi sampean di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya bukan yang paling banter suaranya jadi tenang saja kan jadi santai saja sampai ikut Rasulullah asal menjaga kemanusiaan anda anda akan enak ringan sekali enak sekali jadi makanya saya awali tadi bagaimana kita harus bersyukur mengikuti Rasulullah karena kalau kita mengikuti Rasulullah, kita pasti surga. Pasti di surga. Dan mengikuti Rasulullah itu sangat enak sekali karena Rasulullah manusia dan kita manusia. Syaratnya tinggal kita harus menjaga kemanusiaan kita. Manusia itu kalau tangannya sini sudah minuman, di sini sudah makanan, ini pisang, ini minuman. Coba sampai tawani Kamen tawari jambu apa-apa lah. Dia akan mengatakan, terima kasih, terima kasih, cukup, cukup, anu gitu. Karena tangannya sudah habis. Berbeda dengan monyet. Monyet itu tangannya sudah ada pisang, di sini ada roti, sampai kasih jambu, kakinya maju. Ada manusia yang kesulit seperti monyet. <laughs> yang serakahnya seperti itu. Tangannya sudah habis, kakinya maju. Kalau yang seperti begini ya sulit mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut saja seperti mana? Ikut saja. Anda lihat saja semua perintahnya apa yang berat. Syahadat Anda semua sudah syahadat semua. Enak sekali syahadat itu. Dan sekarang ini orang kok tidak syahadat itu diketawakan oleh dunia. Karena ilmu pengetahuan sudah ikut membuktikan kalau dulu belum paham sekarang paham semua bahwa ada Allah subhanahu wa ta'ala penciptaan orang yang tidak syahadat itu hanya gengsi saja seperti Abu Jahal Abu Jahal itu sebetulnya percaya sama Muhammad tapi gengsi orang sekarang kalau tidak ikut ya gengsi jadi enteng syahadat salat salat itu enteng apa berat Salat sampean itu saya kira tidak ada lima menit. Kalau nggak percaya salat isya saya tungguin sini. Tidak ada lima menit. Apalagi yang lengganan ina atau ina sama kulhu. sudah saya saya saya kasih banyak lah pokoknya lima menit lah lima menit itu sudah sabikis Udah sholat muluk sama yasin itu. Kalau orang sembahyang pakai lima menit itu. Sudah saya kasih sampai itu lima menitan. Jadi lima waktu berapa itu? Dua puluh lima menit. Tidak ada setengah jam. Bandingkan dengan ketika Anda iktikaf di depan TV. jam-jam 25 menit dari 24 jam yang dianugerahkan Allah kepada kita kita cuma mau sowan ke Allah 25 menit itu pun kadang-kadang ditinggalkan ya Allah itu pun pada waktu sholat pikirannya kemana-mana mulutnya Allah Akbar pikirannya kepada Mak Lampir lah kepada Haji Sulam jual bubur lah hanya lima menit hanya lima menit setiap sholat itu sudah saya banyakkan itu ketika anda mengatakan Allahu Akbar apa yang ada di pikiran sampean, di kepala sampean itu apa coba? Hmm. Apa yang ada di kepala anda ketika anda mengatakan Allahu Akbar? Sedikit-sedikit Allahu Akbar. Pak Bupati juga takbir. Apa yang ada di kepala anda apa ketika mengatakan Allahu Akbar? Apa? Apa? Maha besar. Sebesar apa? Sebesar apa? Besar mana dengan pengajian akbar? Dengan istighosa akbar. Kita itu tidak kenal Allah. Selalu selalu mengatakan Allahu Akbar. Nggak ngerti gedenya Allah seberapa. Kau mengatakan akbar terus di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sampean betul-betul tahu besarnya Allah, Anda bisa pingsan mengatakan Allah Akbar sekeras Pak Bupati tadi. Pingsan. Betul. Ini saya dulu apa namanya Saya dulu menamsilkan dunia ini seperti kacang hijau. Tapi saya disalahkan sama ilmuwan yang ngerti betul tentang alam semesta ini. Kata dia, Gusmus itu kok sampean mengumpamakan bumi satu butir kacang hijau terlalu besar. Bandingkanlah dengan yang lain-lain. Itu hanya sebutir debu katanya saya ditunjukkan gambar itu. Sampai bisa lihat nanti di YouTube yang biasa main nah, YouTube. Sampai tulis bumi aja, nanti akan muncul itu. Yang ditunjukkan saya sama ahli itu. Memang kecil sekali. Saya bilang sama dia, tetapi kalau saya paskan dengan sebutir debu, saya tidak bisa menjelaskan sama kawan-kawan saya biarlah saya besarkan satu kacang hijau saja sampai sekarang ini di mana ini sepatan dusunnya apa sini ini sepatan ya sampai ini sekarang di sepatan kecamatan sepatan kabupaten Tangerang provinsi Banten Banten termasuk masuk Jawa termasuk Jawa Barat enggak termasuk Jawa Barat Jawa Barat termasuk Jawa Jawa termasuk Indonesia Indonesia termasuk ASEAN ya kan ASEAN termasuk Asia Asia itu hanya salah satu daratan di antara daratan-daratan yang namanya dunia ini ada daratan Amerika, ada daratan Eropa, ada daratan Afrika, ada daratan Australia, ada daratan Asia. Di daratan Asia itu ada yang namanya ASEAN. Di ASEAN itu ada yang namanya Indonesia. Di Indonesia itu ada yang namanya Jawa. Jawa itu ada yang namanya Jawa Barat. Jawa Barat itu ada yang namanya Provinsi Banten. Provinsi Banten itu ada yang Kabupaten Tangerang pembuatan Tangerang itu ada yang kecamatan Sepatan Sepatan itu ada yang desa Sepatan Sampai di situ udah bumi yang yang ada daratannya sekian tadi itu yang bulat di gambar bulat itu oh, itu di alam semesta mana bukan hanya ribuan juta ada yang besarnya dua kali bumi, ada yang besarnya enam kali bumi, ada yang besarnya enam ratus kali bumi, ada yang besarnya enam ribu kali bumi, ada yang besarnya enam puluh ribu kali bumi, ada bertebaran di sana itu. Sehingga kalau di gambar peta itu, itu hanya setitik debu. Tapi saya besarkan satu kacang hijau supaya bisa saya pegang untuk menunjukkan ke anda sekalian sekian jadi bumi kita nanti lihat di sendiri di YouTube itu kalau ingin pasnya saya akan gambarkan agak besar satu kacang hijau pertanyaannya sekarang di manakah Tangerang dalam kacang hijau itu ada jangankan Tangerang jangankan Banten jangankan Jawa Barat, jangankan Jawa, jangankan Indonesia, jangankan ASEAN, jangankan Asia, nggak kelihatan. Makanya saya ketawa kalau ada orang sombong, congkak, oh, tinggal di kacang hijau, congkak itu. Tuhan ini tidak hanya gintes kamu, sak hijaunya juga mudah sekali. Jangan sombong, namanya di kacang hijau. Sampean kita ini tinggal di kacang hijau itu sudah saya besarkan. Supaya kelihatan sampean. Di sini nih sampean bersama tujuh setengah kan manusia. Jadi kalau semuanya bambung semua, nggak salah semua, Tuhan sama sekali tidak rugi. Belas tidak rugi. Mau malaikatnya Allah itu triliunan yang sembahyang pekerjaannya sembahyang tau ada, sujud ada, tasbih Jangan sombong jadi manusia ini. Mentang-mentang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmani oleh Allah taala. Allah berfirman kepada manusia itu karena kemurahan Allah, bukan karena kebesaran kita. Kita kecil sekali. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, tidak tahu besarnya Allah, kita maknani Allahu Akbar itu Aku kecil sekali. Aku kecil sekali. Supaya jangan sombong orang. Allah Allah Akbar sambil begini begini. Sombong, oh, oh, sombong. Oh, Wah, itu nggak ngerti maknanya ini. Orang mengatakan dulu banyak ulama sufi-sufi itu yang begitu sembahyang Allah Akbar semaput itu banyak sekali. Langsung pingsan itu karena mengingat itu. Ya Allah, saya di kacang hijau bersama tujuh meja. Allah kok berkenan berfirman kepadaku. Allah kok memilih aku, memilih jenisku manusia dari yang lain-lain untuk diutamakan. Kalau Anda betul-betul di pikiran Anda itu pas mengatakan Allahu Akbar, tahu persis seberapa besarnya Allah anda tidak akan berani memandang langit. Tidak berani Anda mengecilkan makhluk-makhluknya Allah. Tidak akan Anda itu semenang-menang terhadap hamba-hamba Allah. Makanya saya di mana-mana bilang, kenalilah terlebih dahulu Allah kalau ingin menyenangkan Allah. Saya ulangi lagi, kenalilah Allah kalau anda ingin menyenangkan Allah. Kalau ingin mencari ridhonya Allah, kenalilah Allah. Kalau anda tidak kenal Allah, lalu ingin menyenangkan Allah, bagaimana caranya? Tambahan mau menyenangkan istri saja harus mengenal istri. Ada suami yang saking cintanya, jadi semangat menyintai istrinya melebihi cintanya sendiri. Cintanya kepada istrinya luar biasa tapi tidak kenal entah bagaimana dulu kawin itu apa memang dikawinkan orang tua gitu saja apa karena melihat foto di Facebook apa bagaimana begitu cintanya tapi tidak kenal saking cintanya begitu lihat ada rok sepan warna merah menyala langsung dibeli harganya satu juta untuk kekasihku yang kucintai dikasihkan istrinya oleh istrinya dibuat ngelapin sepeda mengapa karena ternyata istrinya paling tidak suka dengan warna merah apalagi sepan jadi alih-alih kita itu ingin menyenangkan Allah Ta'ala tapi ternyata Allah murka kepada kita na'udzubillah min dalik maka kita harus mengenal Allah kalau mengenalnya bagaimana ya belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al al Karim tapi belajar ngaji jangan baca terjemahan di pub nah awal wajibin itu kata kata kita kuning itu itu makrifatullah, nah, nah saya itu pernah naik haji sama kawan di Jakarta ini. Dia pulang dari pulang dari Masjidil Haram ke pondokan itu bajunya robek-robek keringatnya bercucuran tapi dia Alhamdulillah Gus <laughs> Wah, berhasil saya Alhamdulillah nanti Gus Mus saya beritahu kiatnya loh ini apa ini Ayo berhasil mencium hajar asmat. Berhasil mencium hajar asmat. Wah, wangi Gus. Ya mesti ayo bang. dikasih minyak ya mesti wangi. Nanti saya beri kiatnya. Itu mudah kalau tahu kiatnya. Saya belum mengatakan ya atau tidak, dia sudah memperagakan. Jadi saya mulai dari rukun Yaman. Rukun Yaman itu pojok yang sini, sini Hajar Aswad ini aja aswad itu yang sini rukun Yaman namanya. Jadi sejak rukun yang sejak rukun Yaman dada saya saya pepetkan di Ka'bah. Terus saya bergeser gini tidak saya angkat sama saya Terus mepet terus. Robbana atina fid dunya hmm. Pas langsung itu, tidak ada yang bisa masuk karena saya mepet terus. Uh, 우